السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فضيلة المحترمين ingkang kula mulyakaken sedaya para habaib para ulama utaminipun Maulana Al-Habib Muhammad Jamal Askaf Atalallahu Umrah fi syihatan wa afiyah Wa nafa'an Allah bihi Lan sedoyo para hadirin Sedoyo para bapak Para Derek Engkang kula Agen Engkang mugi-mugi sarang-sarang Mugi-mugi kita sedoyo tansah pinaringan istiqomah gesang ingkang thayyibah lan ing akhiripun mugi dipun pungkasi kanthi husnul khatimah ba'da tuli umrin fi taatillah amin Allahumma amin Para hadirin, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken. Zaman ingkang kados mekaten niki ada banyak hal yang semestinya itu sangat penting dilakukan tetapi jarang dijalankan mungkin karena kurang memahami pentingnya atau mungkin sibuk dengan hal yang dianggap lebih penting di antaranya adalah ziaratu ahlil khairi wa mujalasatuhum wasuhbatuhu. kami nanti akan membahas mengenai ziarah sowan kepada ahlul khair orang-orang yang sering dan memang kelakuannya nggih sae-sae bukan hanya ziarah tetapi duduk bersama mereka seperti kita ini Bahkan bukan hanya duduk tetapi suhbah menjadi teman bagi mereka. Lebih lanjut nanti ada beberapa riwayat hadis baik itu hadis-hadis yang sahih ataupun yang marfu yang intinya nanti akan membuka wacana bagaimana pentingnya suhbah, mujalasah dan ziarah li ahli khair. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kula radi kesupen wau janipun sampun kula siapaken ada kutipan dari satu kitab yang bernama Kitabun Niat. Niate teng mriku disebut niat macam-macam niku niate napa to? Arep haji niate napa? Arab ziarah Rasulullah niate nopo. Arab nikah niate nopo. Arab ziarah datang tiang soleh niate nopo. Wonten. Kalau tidak mungkin tidak semuanya karena mungkin ya lupa-lupa ingat. Ada beberapa singkulo emuti nek kepingin ziarah sowan datang tiang-tiang soleh niku niate nomor setunggal istifadah fi amri dunyahu wa dinihi kita sing badhe sowan niku niat mencari faedah dari urusan dunianya orang soleh yang mau kita datangi itu ataupun bahkan yang lebih penting adalah kepentingan-kepentingan adiniyah yang berupa kepentingan-kepentingan agama. Jadi Arab mangkat niku niati sih. Niat ingsun alat istifadah. Kan ngoten. Nek istifadah niku napa to maknane? Yo ngalap faedah, ambil manfaat. Lupa kalau tadi dikatakan istifadah fi amri dunyahu apa contohnya? Contohnya nggih gampil kaya kula ngeten niki mriki tak niati istifadah ing dalem wong teng mriki niki mboten namung wong namine masjid segaf masyaallah dipandang dari pendirinya termasuk termasjidun ussisa alat takwa fi awal yaumin dipandang dari takmirnya bahkan penghuninya bahkan jenengan-jenengan niki kalau menurut pandangan saya panjenengan adalah priantun sing memang saya harus menggerakkan hati saya untuk lungguh ziarah sowan kalih panjenengan panjenengan dan di antara hal yang nanti akan saya inginkan adalah yo ya urusan dunia yo ya urusan agama urusan dunia umpamane Kula teng mriki ya diparingi wedang, lha ngeten. Niki yo barang donya ning aja dikira niki padha karo nek omah nggen kula gen nggen jenengan benten. Padha-padha banyu putih, padha-padha mengke sekedap melih niki maaf lho, wal afu niki. Biasane yo ya al susu. Ah iki biasane ana iki. Kula ya mboten ngarep-arep wong niku wis cara hukum yang tidak tertulis. Nah itu mesti ono <laughs> ngoten niku kadang kala nek ana tambahane nek lagi ana sing hajat tahlilan ono perotian nah iku biasane nek iki ketoke ora ana berarti ora ana wong sedo ngono mawon gampang niku aja dianggap niku barang sederhana barang sepele kita ingat dulu Imam Syafi'i pernah digremengi sama putrinya Imam Ahmad ibn Hambali Ha yo. yo. Jari Imam Syafi'i ku gurune bapakku. Loh, tapi nek dahar nok omah nggonku iku laplep laplep katahe ngoten. Lho niku maksude pripun lah. Akhirnya Imam Syafi'i sendiri yang membuka wacana bahwa seolah-olah beliau memberi jawaban yang telak bagi don tadi penyono tadi seolah-olah dinyek Imam Syafi'i piye oh, jarane jarine gurune bapakku kok dahare patah. Nah, nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Ahmad ibn Hambal, ketahuilah saya meyakini semua yang ada di rumahmu ini halal dan semua yang halal itu tombo kanggo aku. Maka aku makan yang sebanyak-banyaknya sebab iki tombo kanggo aku." Hmm, ngeten niku. Kene kula nek teng mriki kok diparingi susu nggih entek. Ah ngoten niku mboten tak sisani. Ya alasane ya akeh ya diantarane ya minang nak nen, ya, <laughs> Enak tenan ya, ya yes. Para hadirin dados lalu untuk urusan agama wis jelas. Walaupun netok-etoke teng mriki niki kula kaya-kayane kula sing ke kitab koyo kaya niku lho sing ifadah kalih panjenengan koyo kayane tapi sejatosipun kula nggih istifadah bukan berarti saya ini menyampaikan tapi sebenarnya saya yang dapat loh kok iso to wong sing nyampekno kowe kok beda nek kowe nok kene tengok-tengok ngrungokno sing ngaji sapa terus lah kaya-kaya kan tidak sebenarnya saya yang baca ini istifadah kepada nopo contoh kula teng mriki nggih kepengin sinambi kalih kula matake kitab macake pengertian-pengertian agami kula niku kepengin apa sing kula pahami saking apa sing kula waca niki panjenengan mirengaken dimirengaken dening guru-guru kita para habaib kita para ulama kita nanti kalau yang saya sampaikan benar, saya berharap mugo-mugo mereka mendoakan saya untuk bisa menjalankan. Umpama sing tak omongno salah, saya berharap mugo-mugo enggal-enggal diparingi ngertos. Lho, istifadah betul, istifadah. Saya masih ingat dulu di awal-awal saya dikersakake kali almarhum guru kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Najib bin Toha Segaf dulu dana ngisi itu awal-awalnya ya di Ramadan dulu saya kelingan wajah gue loh saya kelingan lah kira-kira yang ganteng depan ketimbang ini ya gur lemu saiki teman ampun mutah-mutah loh, niki lho dulu saya ketika suatu ketika ketemu sama beliau ketika duduk sama beliau ujuk-ujuk beliau ngendika Teng teng teng teng teng teng teng. Saya perhatikan kok omongannya itu kok akrab dengan omongan saya, kok koyo-koyo kok iku kok koyo-koyo ah, aku tahu ngomong iku gitu loh. Akhirnya Ustadz Najib mengatakan sama pada waktu itu saya sama Pak Kiai Adib Z. Pak Adib, Anda tahu semua yang saya sampaikan ini saya dengarkan dari Abdullah. Loh, Masya Allah, rasanya niku seolah-olah mendapat penghargaan yang luar biasa nisbate bocah cilik latihan ngomong we kok yo sedangkan itu acaranya badan nisru napa jam 12 malam loh dulu itu kok beliau kerso mirengke kok beliau kerso seolah-olah mensupport nah disinilah makna istifadah itu ya mungkin-mungkin mawon niat sing kados ngoten niku akhiripun dadosaken majelis kita diparingi istiqomah barokah Allah, amin. Sing nomor kalih niat ziarah dateng tiang soleh niku niate supaya hasil saling melihat. Jadi niat ingsun arep ziarah gone sinten ulama sinten supaya kulo dipandeng atau sebaliknya supaya kita bisa memandang mereka. Karena memandang wajah orang alim, orang soleh itu bagian daripada ibadah. Idza ru'u idza nuziru dzukirallah. Ujuk-ujuk ada ketertarikan batin yang akan mengarahkan hati kita bagaimana supaya kita niku tansah eling marang Gusti Allah. Tanpa mereka berkata apa-apa. Nah itu pentingnya. Bahkan kalau sampai kita dinadroh, apalagi lahdoh dari mereka, diperhatikan mereka gerak-gerik kita, dilihat. Apalagi orang-orang yang sholah, orang yang basirohnya sudah melampah. Memandang kita niku bukan hanya memandang, mendoakan. Seperti cerita-cerita solihin dulu kakaknya Habib Salim Satri almarhum Al Habib Hasan Satri ketika berpapasan sama orang di lip diceritakan di salah satu tulisan gitu aja masuk lip di dalamnya itu ada orang cium-ciuman anek cium-ciuman nenok lip itu cetha nek ora bojone wis rasa ruwet-ruwet wis cetha Ketika cium-ciuman Habib Hasan melihat tengen iku dok, diriwayatkan tidak lama kemudian kedua orang ini tadi yang asalnya kafir menjadi muslim. Karena apa? Hasil dari pandangan. Yuhsinu halahuma yang iso ngapekno tingkai wong lorun ini. Itulah pentingnya kita saling memandang dan dipandang oleh tapi yo tetep gih wonten carane gih, joko nek kono mandeng sampean yang belolok. ora Yo ono carane lah curi-curi pandang ada satu teman saya niku nek waktu sowan kalih sami-sami ngaos e kene setunggal guru ngoten mlongo ngetitok ngoten nek ditakoni Pak Tarto namanya orang Malang Pak wau diceritakno bab napa mboten mudeng kula loh kok mboten mudeng sampeyan ngarepan mlongo kula niku cukup mandeng tok dadi kula lali omongane <laughs> subhanallah Nah, ya, itu bagian daripada an-nadhrah Melihat. lihat. Yang selanjutnya imtithalu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat Arab sowan kepada orang-orang soleh niku sangka ngomah diniati niat ingsun nindakno perintahe Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah mengatakan jalisu ma'al kubara. Duduklah kalian bersama orang-orang kabir. Yang dimaksud di sini orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Duduklah mereka. Lungguh awer wonge, wis lungguh wis. ujuk-ujuk vitamin-vitamin ruhaniyah itu akan muncul lalu akan nembeli apa sing kurang pada diri kita cah angon cah angon penek no brimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggo sebo mengkusuri ya, nah, ada bahasa sing dikon menek wit belimbing niku sing lunyu sindet cah angon. Orang yang memiliki daya ngemong. Bukan wong jenderal, bukan kiai, bukan apa, tapi sing diken menek yang memang entah panjenengan Arab maknani blimbing itu model nopo blimbing itu adalah yang dimaksud adalah apa maupun rukun Islam macam-macam monggo tapi yang yang akhirnya dikenpi iso menek lalu bisa dimanfaatkan bareng-bareng blimbingnya itu siapa? Sing wong-wong tukang ngangon-ngangon. Para ulama-ulama kita. Di rumah mereka banyak blimbing-blimbing itu. Ayo moro mereka sudah ber napa? Wis lunyu-lunyu menek kangge awak dhewe sing kersa dolan, sing kersa sowan kepada mereka. Yang selanjutnya nek kepingin ziarah datang tiang soleh diniatkan apa yang selanjutnya adalah diniatkan apa kali tiang kenangan bagaimana kulolan panjenengan iso pikantuk berkah rohmah yang mengucur kepada mereka sehingga ketika kita dekat kit kulon jenengan sakit kepletian pun. nah Dadi Arab arep sowan niat, ya Allah, niat ingsun sowan teng pundi umpamane? Teng kene Habib sinten, kene ulama sinten. Ya Allah, mugi-mugi nopo sing jenengan no teng meriko arupi rahmat, futuhat sing saya saya hikmah sing luar biasa sing panjenengan sokno teng kene tiang niku ya Allah, mugi panjenengan dumke kangge kula sing sowan meriko saya kemarin niku derek sijine majelis maulid kula niku kalih sumerep tiang Masya Allah ngantos tak foto bolak-balik Goro-goro nopo Biasanya niku nek onten tiang ngajak putra nah, terus putrane ngantuk iku ya diselehno ngoten ta iki mboten nih tiangnya kalih maca durur putrane dicekel ngeten kalih ndonga putrane disendekno nang tangane seolah-olah bagian yang sama apa yang dia terima ojo sampai beda para sing diwehno anak-anak saya Lah nek biasane kula sampeyan nek ngejak anak ya, nah, ngantuk ya sletak ngono mawon culno ring ndi ngene mboten dicekel ngeten iki ya Allah Karena apa? Karena kepingin bahwa saya oleh rahmat itu yuk ya, mboten namung kula-kula jenengan iki anak. Apa meneh nek kula sumerep ngajeng kula niki ana anak-anak cilik dijak kalih bapake ya Allah. Kula dadi kelingan. Ayo. Ah, iya. Ya mugi-mugi putra-putra kita kita datangkan di hati kita semisal apa yang kita terima di majelis ini moga-moga beliau juga mendapatkan, mereka juga mendapatkan. Allahumma Amin. Bon niku niku mukadimah kita untuk tentang niat ziarah datang salihin. Ada satu kisah di sini. An Usair bin Amr wa yuqalu Ibnu Jabir. Qala kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdatu ahli Yaman sa'alahum. Diceritakan bahwa dulu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu setiap kedatangan di sini dikatakan amdadu ahli Yaman hum al jama'atul ghuzzah yang dimaksud amdad itu gampangannya pasukan dari tanah Yaman yang sowan ke Mekah eh nopo ke Madinah untuk memang bantu dalam rangka peperangan yang biasa dijalankan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Wis gampangane pasukan-pasukan perang sing bantu pasukanipun Sayyidina Umar. Lah, setiap ketemu rombongan dari Yaman, Sayyidina Umar selalu mengatakan bertanya sama mereka, "Afikum Uwais bin Amir?" Tentara-tentara keng Yaman putih nggih. Oh niki ya Mas Saidina Amar ngumpul-ngumpul mriki. Di antara jenengan niki wonten sing namine Uwais ibn Amir napa boten? Wa yuqalu Uwais ibn Khalis. Ada juga yang mengatakan Uwais ibn Khalis. Tapi sing masyur disebut Uwais ibn Amir. Uwais niki seorang sayyidut tabi'in. bodoh bodoh tabi'in tetapi disebut sebagai sayyidut التابعين ثمانية في التابعين قد انتهى إليها جميع أهل زهد فترشاد هم الحسن البصري معروف عمير أبو مسلم ثم ربيع وأسود أويس بن حبان إذا ما ذكرتهم على علة تشفى فذكرك تحمد nah, dulu saya pernah dapat dari guru kami kon ngapalno jenenge wali di zaman tabiin yang jumlahnya delapan yang kalau diwasilai fa insyaallah penyakit dohir atau batin mudah disembuhkan nopo wow. humul hasanul basri nomor setugal Imam Hasan Basri ma'rufun amiru abu muslimin thumma rabi'un nomor enam wa aswadu lalu nomor tujuh uwais ibnu hibbanin walumut Bon apal nggih. Ya iso mangkene tok ya apal. Insyaallah mangke nek susune mun dinum apal. Wau tak sampekno susune durung diunum ya dadi ora apal. Nah, Uwais Ibn Hibban niki termasuk golongan tabi'in yang terkenal sekali. Bahkan niki mangke cerita Masya Allah pentingnya butuh reng wong soleh niki mangke. Butuh marang tiang soleh. Sampai dikatakan hatta al, hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala lahu anta Uwais bin Amir. Ketika rombongan dari Yaman itu akhirnya satu demi satu akhirnya do ngaku, niki wonten namine Uwais. Ditanya, monggo mriki jenengan. Napa jenengan namine Uwais ibn Amir? Jawabanipun na'am. Qala min murad thumma min karon Apakah Anda dulu dari kabilah Murad lalu berpindah menuju kabilah Koron sing jenengan tempati? Uh, detail, Pak. Detail ora samong, ora namung wes wes kan wakah katah to jeneng wes. Niki ngantos nama kabilahnya tahu. Kala na'am, inggih inggih, memang leres kula riyen manggene teng kabilah Murad lalu kabilah Koron. Kala fakana bika baros Napa jenengan gadah penyakit baros? Fabarak taminhu illa maudhi adirhamin. Napa jenengan no awak niki ono penyakit baros, nate penyak gadah penyakit baros ngerti mboten? Nek tengene Arab niku ana sebutan privat idas tadal bayab sorol baros. Putih iku nek keputihan dadine baros. Kaya kula niki mboten putih keputihan, ah, ampun ya ampun aja mutah muntah niki. Putih, nek putih banget niku baros. Baros niku gampangane penyakit niku lho sing putih niku ngantek napa? Ah, pino-pino. Lah neng mboten pinu kira, Ah, betul albino. Lah, lalu engkau sembuh dari penyakit baros itu kecuali sebesar uang dirham Nopo jenengan punya penyakit seperti itu dan masih sebelang satu dirham sebunder ngoten duit 100 rupiah niku kalau sing gedhe piye. Napa gadah ngoten niku? Jawaban, "Naam, iya aku duwe." <laughs> Lho masyaallah to. Entek barose niku detail ngertose. Qala laka walidah Napa jenengan nggih gadah ibu? Jawabanipun Uwais kala na'am, inggih kula gadah ibu. Waqala Umar lalu setelah itu Sayyidina Umar matur sami'tu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngeten nggih Pak Uwes kula niku nate mireng lho saking Rasulullah Rasulullah nate dawuh ya'ti alaikum lho bakal teko marang selirahmu kabeh suatu ketika akan sowan kepada kalian. Uwais bin Amir, seorang lelaki yang bernama Uwais ibn Amir, ma'a amdati ahli Yamani min muradid, bersama pasukan bantuan perang dari Yaman dari suku Murad. Summa min Goronin, lalu dia berpindah dari Murad menuju ke suku Korod ke sama Rasulullah karena bihi barosun fabari aminhu illa maudi adirhamin dia memiliki penyakit baros yang sudah sembuh tinggal satu sak bunderan tok sak bunderan keping uang lahu walidatun huwa biha ya, ini ditulis kok barun mesti ini birun lau aqsama 'alallahi la abarrahu ketahuilah wong lanang iku duwe ibu yang dia sangat berbakti kepada ibu tadi yang bonus dari Allah wong iki kok nganti umpomo aksama Allah niku gampane kalau janji atas nama Allah pasti akan dipun turuti karo Gusti Allah iki wong nek njaluk Iki wong nek gunakno nama Allah untuk meminta, untuk mengatakan sesuatu pasti dituruti karo Gusti Allah. Ya Allah. Akhirnya gitu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau kalian mampu mengupayakan jaluk supaya Uwais Al-Qarani Uwais Ibn Sinten Amir ini gelem jaluk ngapura kanggo awakmu, jaluke ngapura kanggo awakmu, lakukanlah. Dungane wong iki mandi banget. Ngoten ya Uwais, Kula wau pun mireng ngoten niku dawuh Rasulullah pun kula cocokno to kalian jenengan jenengan namine Uwais ibn Amir, jenengan gadah ibu yang Anda sangat berbakti kepada beliau, jenengan gadah baros yang masih tinggal satu ke napa sebesar satu keping uang dirham, jenengan ini dari Bani apa Dani Bani Murad sampai pindah ke Bani Koron. Jenengan to niki maka tolonglah karena ini perintah Rasulullah, saya disuruh minta makna pon jaluk king supaya sampean gelem jaluk king ngapura dosa kula. Akhiripun fas napa jawaban napa mature Sayyidina Umar fastaghfirli fastaghfarolahu Jenengan jaluk king ngapura nggih? Jawab Sayyidina oh, Uwais Eh napa dipun bahasakan di sini fastaghfarolahu maka Uwes Ibn Amir tadi langsung memintakan maaf ampunan bagi Sayyidina Umar jadi coro bahasanya ya Allah ampunilah Umar ini setelah rampung wah lego nih Sayyidina Umar ya Allah kalau jadi kelingan cerita kisah yang luar biasa yang setiap hallnya Habib Abu Bakar disampaikan yang menciptakan masjid ini bahwa dulu Habib Abu Bakar ketika mau manggon tenggene Yaman itu di Hadramut sudah sebelumnya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan kepada salah satu santrinya. Nek secara detail nggih tanglet kali Habib Jamal eh, ingkang langkung paham, tapi kalau namun selenting-selenting ngertos sekedhik lah. Habib Ali mengatakan ada wali namanya sama yang derajatnya sama. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar terus Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus, lalu yang terakhir Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di mana yang ketiga ini kamu akan menjumpainya ketika sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia ini. Kan detail sangat. Sebegitu pula yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kalian orang yang namanya ini dari kabilah ini orangnya punya penyakit ini dalam tubuhnya ada tanda ini begini begini mintalah doa pada orang itu lo ngonten niku jadi yang dilampahno dening Habib Ali niku nggih niru dateng Kanjeng Nabi Muhammad nah, aja dia maknane iku ndhisiki kersa mboten bagi mereka amrul ghuyub niku nggih bawahir kangge kula jenengan ngeten niki apa-apa sing wonten teng kene alamul dzar alamul alamul dzar niku alamul napa azali niku sami kados sing disumerepi wonten teng alam donya niki kangge mereka-mereka. Nah, kula jenengan ngeten tadi ya alongok orang nah, ora mudeng apa nah Namun setelah itu beliau ditanya, Faqala lahu Umar aina turid wahai Uwais jenengan badhe tindak pundi? jawabannya kula badhe tindak teng Kufah. Pun intine ngoten lalu ditawari sama Sayyidina Umar. lagi hebatnya hebate wong Ala aktubulaka ila amiliha. Napa jenengan saya saene kula damelke tulisan khusus, stempel khusus yang setiap Anda berikan sama amil, gampangane pemerintahan yang ada di Kufah, jenengan butuh napa mawon sing urusane karo Baitul Mal untuk kepentingan ke napa kangge jenengan secara pribadi untuk hidup jenengan teng mriku, empun sedoyo beres saking martunune Sayyidina Umar jawabe Uwais Al-Qarni agunu fi ghabra innas ahabbu ilayya ghabra bimakna fuqara wahai Umar ketahuilah aku dalam keadaan napa lebih fakir-fakirnya manusia nek umpama kula niki dipandang orang menjadi wong orang duwe saya lebih suka wahai Umar pun martur nuwun kula mboten butuh niku. Nek cara sakniki niku ditawari ATM. Cara sakniki ditawari cek tapi kon nulis sak karepe. Nah iku nek kula ngoten kan ora mungkin. <laughs> kan ngoten ora mungkin masalah iki mesti bocor iki. Aduh, ya cek kok malah kok nule yo ya ngantek enteke ceke ditulis kabeh. Nah niki orang-orang ngeten niki ya disegurah karo Sayyidina Umar. Jenengan be pengen tanda tangan kula urusane beres wis sampean arep metuki RT RW wis kabeh nulung sampean. Mboten ngono ku. Wong ngono kowe ya iso cerita tok dol lah ya ngono masalahne nang luwih apik daripada ora iso cerita. Lah entek to. Ya mugi-mugi mawon ketularan niat sing saenipun Allahumma Falamma kana minal amil mukbil hajja rajulun min asyrafihim. Sampai satu tahun kemudian ada salah satu lelaki dari orang mulia-mulianya wong Kufah. Gampangane wong Kufah itu orang tempat di mana Uwais Al-Gharani Uwais Ibn Amir tadi bertempat di tempat itu salah satu penggedene akan haji. Lalu fawafaka Umar kepanggih kalian Sayyidina Umar. Fasa'alahu an wes bomon niki Pak Bupati mbak Pak Bupati. Jenengan tepang wes napa boten? Dijawab injih. tuhu rathal baiti galilal mata'i. Anu niku kula wingi wekdal badhe haji niku nggih nasibe uwes nggih nggih ngoten nika lah. Nggih gampangane nek dipikir niku omahe bondo dunyane nggih nek ditingali niku wong pas-pasan wong ora duwe niku kula tepang niku wis Al-Qur'an to sing tiyange ngeten nggih nggih niku lha niku masyaallah niku omahe ngenes banget langsung Sayyidina Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar dari Rasulullah yakti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdatin min ahli Yaman. Redaksinya sama disampaikan bahwa Uwais al Uwais ibn Amir Uwais al Qarni yang kita paham Uwais ibn Amir ini ora sembarangan wong iku iku wong sing kita saja disuruh Rasulullah minta supaya wong iki njaluk ke ngapura jawabannya faf'al engko nek kowe mulai kok kaji lakukan apa yang diinstruksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nggih nggih matur nuwun ya Sayyidina Umar matur nuwun fa'ata Uwaisak akhirnya kedan datang mantuk keng haji sowan datang Uwais ibn Amir tadi faqala istaghfirli langsung matur wis ora usah ngomong aku mau ketemu Sayyidina Umar aku mau didhawuhi Rasulullah nanti ngendikan ngeten-ngeten langsung ya wes tolong doakan saya semoga Allah mengampuni dosa saya pada waktu mendengar seperti itu Uwais Al-Qarani jawab lah qala anta ahdasu ahdan bisafarin salih lo lo lo lo jenengan ki pripun to Pak Pak jenengan niki lak nembih mawon tindak saking bepergian yang baik jenengan barko Mekah jenengan ke tempat berziarah ke Rasulullah mestine fastaghfirli Anda mintakan ampun dosa kula niki di sini ada sebuah pembahasan di dalam Dalilul Falihin ini syarahnya mengatakan wa asyara ila fadli safar as-salih wa annal gadima minhu arja li ijabati du'aihi falidhalika sa'ala minhu uwaisun ad-du'a biqaulihi fastaghfirli niki menunjukkan bahwa nek wonten tiang nembih bepergian yang soleh bepergian yang baik ana kanca jenengan jenengan kok rong dina mboten wonten anu kula bar ziarah rono lho bar nekani khol mriku lho bar ndak sowan gene habib mriku lho sowan dateng ulama mriku wali ini kok kalau ada orang seperti itu orang yang umpama kula ketemu wong ngoten niku maka yang lebih diharap untuk didongane disembadani niku wong sing lagi teko niki wau nggih wong sing lagi teko niki wau bahkan dari itu wes al koroni ketika diminta doa balik malah ya mestine jenengan to Pak wong jenengan keng kaji kok jenengan mestine sing kudu ndongakno kula Pak sampai ada satu waqt marada lagi laqital haja famurhu yastaghfir laka nek kowe ketemu wong lagi mulai kok kaji mintalah kata katanya mur niki wonten pembahasan khusus nggih. Wonten pembahasan khusus iki kok kaya perintah tapi bimakna nggih wis jaluka oh, utrek-utreka supaya ndongakno nah, istilah yang ngoten. Nah, ketika pun dipun bahasa ngoten. Nah, di sini ada hadis juga yang untuk kangge nambahi mawon, innallaha ya lil haji waliman istaghfara lahul hajju hatta yarji'a ila baitihi. Wong Allah niku bakal ngampura dosane wong sing haji, wong sing dijalukke ngapura karo wong haji ngantek muleh tekan omahe. Nek dari redaksi ini berarti nek ana wong teko haji ya ditakoni, "Mulehmu kapan, kak Tekan benda bandara, bendahara apa bandara to? Tekan bandara kono engko tak cusul. Ngonten modele. Nek tekan bandara mangke terus didongakno. Ayo dongakno ya. Lah donga apa? utang utangku lunas. <laughs> Nah, insyaallah niku. Engko malah kajine iku saking mabrure. Aja kuatir, mulai tak lunasi. Ngono ku. Sing teko waras. Anak sing teko ora waras, wong aku dhewe ongkosku kaji ya durung lunas kok. Lah iku malah tambah mumet. <laughs> Betul, betul mungkin nang kaji terus. Faqala istaghfirli. Tapi ketika jawab seperti itu, isih ngotot tiang niki wau. Mboten wes, pun pokoke jenengan kedah ndongakno kula supaya kula niki dungane di ngapura, napa dosane di Lalu langsung wes Al-Qurani ora usah ngendikan di Lagi ta Umar? Napa jenengan ketemu Sayyidina Umar wekdal haji? Jawab, nggih, kula ketemu Allah ya iki masalahe. <laughs> Ngoten. Akhire fastaghfirullahu fatina lahun nas fantalaqa ala wajhihi. Ketika mendengar seperti itu, oh Sayyidina Umar iki sing cerita. Ya wis tak dongakno, muga-muga jenengan di ngapura dosane. Setelah itu beliau tahu iki engko mesti wong sak Kufah iki engko terus dong moro ring aku njaluk donga kabeh. Langsung beliau meninggalkan tempat tersebut. Nah, di sini pelajarannya kenapa beliau pergi bahwasanya kharijan li'anna fi dhalika ishtighalan lahu an sya'nihil mutawajjih huwa ilaihi min ifradil haqqi bil qasdi wal inqita'i ilaihi minal khalqihi karena beliau kepengen moh urusan ngoten niku moh wis ora kepengin ketemu wong wis pokoke urusane muhung marang Gusti Allah dulu pernah mungkin tak ceritake Neng cerita ngenten iki ya terserah ngandel ya alhamdulillah ora ya ora patek. Ceritane niki padha-padha setunggal nami tapi rangkaiannya kalih. Mungkin hampir mirip seperti yang disampaikan Habib Ali kepada Habib Abu Bakar Sedap. Dulu Mbah Ki Hamid Pasuruan suatu ketika memberi kabar sama murid-muridnya. Siap-siap Arab ketekanan wong kuat Siap-siap ya Arab ketekanan wong kuat nemen nek dunia ini. Wah, murid-muridnya udah siap-siap. Ki Arab ketekanan sapa kok diharani wong kuat? Apa adire? Eh, adire dereng lahir zaman zaman Apa kangane re mungkin ya. Adire dereng lahir, kangane Pikirane, wah, iki mesti ana wong top Arab mara Ngerti-ngerti Mbah Arwani diderekaken guru kula Pak Kiai Maulani khadimipun. Barmane gering, cilik, ndilu ngoten niku mlampah. Mun sedina ya tamune niku sing dibangga-banggakno nggih niku tok. Sampai penasaran murid-murid niku. Mbah ngendikane wong kuat, sing pundi wau? Lah iku mau. Lho niku sinten? Iku Mbah Arwani. Wong sing kuat kit manusiri wong sing kuat nutup rahasia ilahiyah sing diparingno kalih Mbah Kiai ya. iki wong top lho ngertine wong kuat ya awake lemu gedhe dhuwur nek watuk wong langsung do minggat kabeh mboten lah lah Mbah Arwani niki nggih ngeten niku sifate kados niki tau tak critakno mungkin ning iki bagian saka karomah ngandel ngono nggih mboten ya ora apa-apa Mbah Ki Arwani niku Kulo sing cerita langsung putranipun wekdal kula riyen tukang pijete. Tanggal 24 Ramadan sekitar 1986. Simbah niku ditotok-totok lawangi, wayahe sahur. Mbah niki wancine sahur. Oh, mendel mboten nonton jawaban. Akhiripun dangu mboten jawab-jawab Putra niki putra angkatipun namine Pak Kiai Mansur sing bagian nyapi daharan napa-napa laporan kalih putra mbajengipun namine Pak Kiai Ulin Nuha Arwani. Totok-totok melih mboten sronto didobrak briak. Akhirnya sakit medal, mlebet kok medal. Sampai teki dalam niku simbah niku mendel namung ningali nginggil mendel ngoten. Mboten ngendikan apa-napa. Bah niki wancinipun sahur Endel mawon. Dah sahur mboten. Wah, dimusyawarah niki putra-putra akhiripun wis kepeksa iki. Engko nek bapak nek ngersakno siam malah engko piye engko nek ora sahur. Wis dibikak. Waktu dibikak tutukipun didulang satu cendok disemprotke kalih Pak Yem Mansur. Disemprotke. Menunjukkan bahwa simbah niki mboten purun. Lah wong dasare mboten purun lidahar. Wah, mikir. diinum no dicekat no tenggene inuman nggih purut. Dan itu terus hari berganti hari, minggu bertemu minggu, bulan ketemu bulan, belas walah nyenggol sak tetes dari air. Nah ketika itu akhirnya pun ditambah ke dari urusan sengsir ada satu kiai Masyur saking Jawa Timur Soan Baharwani Mat ngendika matur kalih putra-putra, aku tak nulung Simbah. Nek menawa iki ana apa-apa ning syarate aku kudu diizinno mlebu kamare Simbah Harwani 10 dino, 10 bengi aku kudu nek jero kamare perlune aku arep nindakno sesuatu. Oh nggih monggo. Bendalu mlebet, mangke esuk medal. Dalu mlebet esuk. Hari yang keempat Simbah Ki Arwani tiang wau sing jari Arab jaluk 10 dino hari yang keempat pun totok-totok dalemipun Pak Yeulin wah pokoknya kula kedadi terke wangsul kula mboten wantun teng beriki kenapa karena tadi saya baru mimpi ketemu Mbah Arwani dan di dalam mimpi itu tadi Mbah Arwani ngendikan aku ngene iki tak karepno Aku ora kepengin ngurusi apa-apa urusan urusanku ring pangeran. Sampai tahun 94 beliau meninggal dunia. Belas wala dahar wala sak tetes pun mboten. Siti Syekh Muhammad Arwani Amin. Fa bi syaikhinal arwani mansurin Muhammad madul hadi nilna uluman wal huda Allahumma amin ku syair untuk beliau yang disampaikan oleh murid-murid beliau nah ono sambungane wis jamayae mboten saged nah, beliau-beliau orang seperti Uwais bin Amir seperti itu nek wis waya dibutuhno wong bola mboten purun Mugi-mugi mawon kita pikantuk barokahipun. Ing akhir ceritanya di sini dikatakan waqad uh, an Abdullah ibn Muslim ibn Maslam niku bahasanipun Abdullah bin Mas'am berkata kami kami pernah melakukan perang di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab niki teng mriki tulisanipun nek mboten lepat gue Ad Robijan nama nama perangnya itu Ad Robijan utawa Azerbaijan apa mboten wis pokoke terserah lah macane penting macane ora ora keliru Nah niki nama perang ketika perang itu wa ma'ana Uwais Al-Gharani ikut perang bersama kami. Falamma raja'na maridha alaina fahamalnahu falam yatamassak falam falam nggih famata fanazalna faida Fa'idan qabrun mahfur wa ma'ud maskub wa kafnun wa hanut ghasalnahu wa kafannahu wa sallaina alai wa dafannahu. Intine ketika pulang dari perang itu beliau sakit wes Al-Qarni. Setelah sakit kami bawa ora ora nganti dumugi Madinah meninggal dunia karena sudah siap semua air ada kafan ada macam-macam cukup maka kita langsung dusi nok kono, langsung tak solati, langsung tak kafani, tak solati, langsung tak pendem nok kono. Sampai dikatakan di sini sampai-sampai dikatakan lau fa'alimna gabru fa'idan la gebru wala athar. Karena tidak sampai Madinah, maka sampai sekarang tidak ada kuburannya Uwais itu di mana. Oh, karena apa? Karena tempat perjalanan itu sudah tidak diingat oleh sahabat. Kok umpama iku sedane nek Madinah mungkin ya ana labete. Nah, tapi sakniki Madinah ana labete ya dibongkari ya ya nek untuk bilah mendalik, Nah niki nek untuk bilah mendalik, dalik. Nah akhiripun Wes al meninggal di suatu tempat pulang daripada berperang tadi tanpa dikenal kuburnya sampai sekarang. Ya mungkin-mungkin kita termasuk tiang sing gumantung manah kita cinta datang tiang-tiang soleh senang ketemu tiang soleh bahkan kita tidak malu-malu kita tanya kita siarkan nama orang-orang soleh seperti yang disampaikan oleh Saidina Umar setiap ketemu orang yang kira-kira iso nemoni wang soleh diceritakan kebaikannya disuruh dia menemuinya inilah supaya kita akhirnya podo-podo pikantuk ibu. cekap semanten setyo lebat nyon pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh